والمسلمات أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله Sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu Masih pada pembahasan kisatu Hajjatil Wada <coughs> Kisah Haji Wada Bahwasanya Haji Wada adalah perjalanan yang sangat agung di mana manusia yang paling agung yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang memimpin perjalanan haji tersebut dan yang menyertai beliau adalah afdalul qurun generasi yang paling mulia yakni para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain mengiringi perjalanan Nabi adalah istri-istri beliau, ummahatul mukminin. Semuanya ikut. Ini juga menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan itu. Maka para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain mereka bersemangat untuk betul-betul mengambil ilmu, mengambil tauladan dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Bagaimana beliau beribadah haji? Karena Nabi berpesan, "Litakhudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian. Ini jelas. Mereka juga para sahabat mengambil pelajaran bagaimana Nabi bermuamalah dengan para sahabat, Nabi melakukan safar kan tampak di dalam perjalanan itu adab safar. Bagaimana Nabi menunaikan ibadah di dalam safar beliau, sholat beliau dan seterusnya. Intinya perjalanan itu adalah perjalanan yang demikian agung dan banyak sekali faedah. Kita sudah pelajari sedikit meringkas pembahasan yang telah lalu. Nabi Ali Shallallahu Wasallam meninggalkan kota Madinah pada hari apa, Ikhwan? Hah? Hari Sabtu ya, yang Musabat beliau bertolak meninggalkan kota Madinah. Kemudian beliau sampai ke Dhul Hulaifah di waktu sholat asr. Iya. beliau bermalam di Dhul Hulaifah. Dan juga sudah kita dengar kisah beberapa kejadian di Idul Khulaifah. Di antaranya adalah kisah apa ya, kawan? Tercatat tidak? Hah, antum akhi? Ayo antum. Merojaan sedikit. Di Idul Khulaifah itu ada beberapa kejadian di antaranya Ayat istri Abu Bakar As-Siddiq melahirkan. Naam. Asma bintu Umais. Ya yang dulu adalah istri dari Ja'far, kemudian setelah Ja'far meninggal dalam peperangan, dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar wafat, dinikahi oleh siapa? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, dan ada faedah yang sudah kita ambil juga. Nah, sekarang kita lanjutkan kisahnya ya, kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Setelah beliau bermalam dan beliau juga menyiapkan onta-onta beliau untuk beliau giring dalam perjalanan, ya, beliau pun melanjutkan perjalanan. Ya. Perjalanan dari Dhul Hulaifah menuju ke kota Makkah. Perjalanannya cukup panjang di waktu itu, ya. hampir satu pekan karena beliau berangkat pada hari Sabtu tanggal 25 Zulqa'dah. Kemudian beliau sampai di kota Mekah Yaumul Ahad. Sampai di kota Mekah hari Ahad tanggal 4 Zulhijjah. Ya. Jadi berangkatnya dari kota Madinah Yaumul Sabat ya. lima hari tersisa bulan al-Qadah, 25, 26, 27, 28, 29. Kemudian masuk 1, 2, 3 Tanggal 4 sampai di kota apa? Makkah, Yomul Ahad ya. Perjalanan panjang ini Karena beliau melewati padang pasir Melewati gurun yang Apa namanya Tandus Beda dengan orang yang melakukan ibadah haji saat ini Dari kota Madinah ke Makkah hanya 6 jam sampai itu pun naik kendaraan yang nyaman ya. naik bis ber AC ya. nah Nabi ketika itu naik onta onta beliau yang diberi nama apa Oswa nah jadi demikian masyarakat muslimin rahimah rahimakumullah beliau ya melakukan perjalanan ya taib dari kota Madinah ke kota Mekah. Ya. Ya Musabat tanggal 25 Dzulqa'dah beliau berangkat dan nanti beliau sampai di kota Mekah pada Yaumul Ahad tanggal 4 apa? Dzulhijjah. Perjalanan yang kurang lebih 8 hari atau 6 satu pekan lebih itu. Ini perjalanan yang ya penuh dengan zikir kepada Allah karena beliau dan para sahabatnya memperbanyak talbiyah. Ya. Memperbanyak talbiyah yaitu membaca labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang beliau baca. Beliau keraskan. Ya. Beliau keraskan jadi disunnahkan untuk mengeraskan talbiyah. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda, "Atani Jibrilu fa'amaroni an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal." Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Adhani Jibril, datang Jibril kepadaku. Fa'amaroni maka Jibril memerintahkan aku. Tentu ini perintah dari Allah. Ya. Maka Jibril memerintahkanku an amuro ashabi agar aku memerintahkan sahabat-sahabatku an yarfa'u aswatahum untuk mengangkat mengeraskan suara mereka bil ihlal di dalam talbiyah. Naam. Ini juga dalil bahwasanya hadis Nabi itu wahyu dari Allah. Ya. Naam. Bagaimana membaca talbiyah, bagaimana kaifiyahnya, ya. Disunahkan untuk dikeraskan atau bagaimana? Ini diterangkan dalam sunnah. Dan sunnah itu beliau lakukan ya dengan perintah dari Allah. Datang Jibril alaihi salatu wassalam. Adani Jibril. Datang Jibril kepadaku. Nah, fa'amaroni an amuro ashabi. Jibril memerintahkanku, tentu perintah ini dari Allah agar aku memerintahkan sahabatku untuk mengeraskan ya suara mereka di dalam talbiyah. Nah, maka para sahabat mengangkat suara mereka di dalam perjalanan haji yang kurang lebih satu pekan itu lebih. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Subhanallah. Ya. Ini betul-betul perjalanan yang sangat agung rombongan besar sepuluh atau seratus ribu sahabat ya rombongan besar seratus ribu orang sahabat lebih yang mengiringi Nabi berjalan dengan penuh kewibawaan nah mengumandangkan kalimat tauhid ini kalimat tauhid talbiyah itu sama dengan la ilaha illallah ya. tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah semua ibadah untuk Allah termasuk haji. Labbaika Allahumma labbaik. Ya Allah aku penuhi panggilanmu. Ya Allah aku penuhi panggilanmu Jadi datangnya seorang untuk melakukan ibadah haji Perginya seorang untuk tawaf Untuk sa'i Dan melakukan berbagai macam ibadah itu adalah Untuk Allah Memenuhi panggilan Allah Labbaika Allahumma labbaik Labbaika ya Allah aku penuhi panggilanmu La syarikalak tidak ada sekutu bagimu tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah. Karena ibadah itu hanya untuk Allah. La syarikalak. Nah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalak labbaik. Innal hamda. Sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata dan semua nikmat laka adalah milikmu. Wal mulk, wal mulka demikian pula kerajaan semuanya milik Allah pujian milik Allah, nikmat-nikmat semuanya adalah milik Allah, dari Allah, datangnya dari Allah, wal mulka dan kerajaan juga milik Allah. La syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah. Langit bumi ini yang menciptakan hanya Allah, tidak ada sekutu. Semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit bumi isinya miliknya Allah. Hanya Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu maka tidak ada sekutu pula di dalam beribadah. Hanya Allah saja yang berhak untuk diibadai. Nah, Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dulu ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam awal kali dakwah memerintahkan manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah dicemooh, dilempari batu sebagaimana disebutkan dalam riwayat Nabi Ali Shallallahu Wasallam berjalan ke pasar ke pasar-pasar beliau kunjungi, yakni di tengah-tengah manusia, kerumunan manusia Nabi mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah." Tuflihu, kalian akan beruntung. Mengajak manusia agar selamat. Sendiri Nabi Ali salatu wasallam dari belakangnya ada Abu Lahab sambil membawa batu-batu dilempari Nabi Ali salatu wasallam. Sampai berdarah-darah kaki Nabi sendiri ketika itu. Namun menjelang wafatnya, ya, tidak ada satu orang pun yang mengganggu. Seratus ribu manusia lebih para sahabat bersama dengan Nabi Ali Shallallahu Wasallam berjalan dari Madinah ke Makkah melalui perjalanan yang sangat jauh. Mereka semuanya mengumandangkan kalimat tauhid, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah ya. Perjalanan yang cukup panjang ini ya, ada beberapa kejadian. kita akan baca kisah kejadian-kejadian apa saja yang terjadi selama perjalanan. Kan Nabi dari Madinah ke Mekah kan cukup lama ini ya, suatu pekan lebih. Nah, apa kejadian di antara kejadian yang terjadi? Nah, nah, ikhwatul kiram rahimah rahimakumullah. Sebelumnya saya mau tanya ini. Siapa tak tanya ini ya? Nah, antum saja. Nah, siapa ini? Nah. Perjalanan beliau selama 8 hari kurang lebih itu beliau jalan terus, tidak pernah berhenti atau beliau berhenti? Hah? Jalan terus atau berhenti-berhenti? Hah? Gimana? Hah? Tidak apa-apa, jawab saja. Nah. Jalan terus. Jalan terus. Berhenti. Betul. Iya berhenti Masa jalan terus lah mungkin ya Ada waktu sholat Kan mungkin ya Ada waktu sholat boleh berhenti ya. Ada Nah Apalagi sholat fardu nah, Beliau turun dari apa namanya Kendaraan Yusallun Beliau sholat bersama dengan para sahabat Intinya Selama perjalanan itu beliau juga Singgah di beberapa tempat Ada kaum wanita yang mungkin capek Perlu istirahat Hewan-hewan juga tidak mungkin jalan terus. Harus kasih makan. Kan demikian. Ini perjalanan panjang, ikhwan. Ya. Mobil saja yang tidak makan, mobil makan tidak? Makan, makan bensin, berhenti dia. Ya kan? Tidak makan, tapi dia butuh apa? Berhenti istirahat. Panas jadi ya hentikan dulu. Arif. Nah, Nabi juga demikian melihat ada yang perempuan, orang-orang lemah, ada juga yang baru melahirkan, gitu, ikhwan. Ya. Ada orang-orang yang sudah tua, ya. capek kendaraan. Beliau berhenti di beberapa tempat. Nah ini ikhwan, kita akan lihat beberapa kejadian yang terjadi dalam perjalanan itu. Di antara tempat yang beliau singgahi adalah sebuah tempat yang sering kita dengar yang bernama Abuwa Abuwa. Beliau berhenti di sebuah tempat yang bernama Abuwa. Ya. Intinya ikhwatil kiram Nabi Ali Alaihi Wasallam sebagai orang yang memiliki sifat rahmah, kasih sayang bil mukminina raufur rahim. Beliau betul-betul memperhatikan rombongan. Capek istirahat. Datang waktu sholat istirahat. Kendaraan capek ya istirahat. Hakada Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Demikian Rasul kita alaihi Wasallam. Ya. Berhenti untuk menunaikan sholat lima waktu. Ya. Banyak tempat yang beliau singgahi, di antaranya adalah tempat yang bernama Abuwa. Abuwa. Nah, Abuwa. Abuwa ini sebuah lembah atau biasa disebut dengan wadi. Sebuah wadi, ya. sungai kering demikian lembah letaknya berada di antara kota Madinah dan Mekah ya. berjarak kurang lebih 250 km dari kota Madinah ini sudah cukup jauh berjalan dari nah ini di antara tempat singgah beliau adalah Abuwa yang berjalan atau berjarak 250 km arah barat daya ya kota apa kota Madinah menuju Mekah kalau sampai Mekah itu 450 kilo kurang lebih. Jadi ini pertengahan. Taib. Dikisahkan ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah dikisahkan ya di lembah Abuwa ini ya datang seorang sahabat ya, bernama Sa'ab ibn Jassamah Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu sahabat Sa'ad ibn Jassamah al-Laisi ini membawa seekor himar wahsi, Membawa seekor himar wahsi, keledai wahsi, nah, keledai liar. Eh, bukan keledai tunggangan. Bukan keledai piaraan, kalau itu haram hukumnya. Nah, ini Sa'ab ibn Jassamah ya datang menghampiri Nabi alaihi wasallam sambil membawa apa? himar wahsi. Subhanallah ini sahabat luar biasa. Sangat mencintai Nabi, sayang dengan Nabi, ingin memuliakan Nabi. Dia berburu memang. Berburu ya, mencari himar wahsi di buru ditangkap kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ini saat bin Jassamah al menghadiahkan hewan buruan ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Namun ternyata ketika himar wahsy ini dihadiahkan kepada Nabi, Nabi menolak menolak. Padahal Nabi tidak pernah menolak hadiah kan ya ikhwan. Tidak pernah Nabi menolak. Walaupun hadiah itu sesuatu yang sangat remeh barangkali di mata manusia, namun Nabi tidak pernah yang namanya menolak hadiah. Tidak pernah. Bahkan ini menjadi salah satu tanda kenabian beliau yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Beliau menerima hadiah, tidak pernah menerima atau menerima hadiah, tidak menolaknya dan tidak memakan apa? sedekah. Tetapi kali ini ya ketika sampai di lembah Abuwa datang sahabat Sa'ab ibnu Jassama Al-Laisi membawa hasil buruan dihadiahkan kepada Nabi, Nabi menolak. Ya, coba antum bagaimana rasakan orang menghadiahkan kok kemudian ditolak. Mestinya kan ada sesuatu kan demikian ya. Tetapi Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya, beliau segera memberitahu kenapa beliau menolak. Ya. Tapi beliau mengatakan bersabda, Inna lam naruddahu alaika illa anna hurumun. Sungguh aku ini tidaklah menolak pemberianmu, enggak tidak menolak hadiah tidak sama sekali. Namun ada sesuatu yang menghalangi kami untuk menerimanya. Karena kami sedang apa? Hurum, sedang ihram. Nah, ini sebuah pelajaran ikhwan. Ya. Taib. Dan hewan buruan itu kalau seorang berburu atau diburu hewan ini memang khusus untuk orang yang sedang ihram hukumnya haram. Tidak boleh menerima apa? Hewan buruan yang ditangkap ya, memang untuk orang yang sedang ihram, tidak boleh. Sebagaimana orang yang ihram tidak boleh berburu. Kalau antum sedang haji, sedang umroh, ya tiba-tiba istirahat di padang pasir ada kelinci berkeliaran di depan antum, tidak boleh antum nangkep, tidak boleh. Tidak boleh antum berburu. Ya, tidak boleh. Karena ini termasuk larangan-larangan apa? Ihram berburu tidak boleh. Tidak boleh pula menerima hewan buruan yang ditangkap ya, untuk orang yang sedang ihram. Nah, tetapi kalau hewan buruan itu ditangkap bukan untuk orang yang ihram, ya tidak masalah. Misalnya ada pemburu yang dia sedang berburu untuk dirinya, berburu untuk dirinya, ya kemudian dia sedang bakar hasil buruannya, tiba-tiba lewat rombongan apa? Orang sedang haji atau umroh, kemudian disuguhi, kontol, ini ada kelinci bakar, nah, zen, kelinci bakar. Itu bukan diburu untuk orang yang apa? Yang ihram. Kalau seperti ini labas, tidak masalah. Tetapi Sa'ab ibn Jassamah memang betul-betul berburu, diniatkan hasil buruannya untuk siapa tadi kawan? Untuk Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Maka Nabi Ali salatu wasallam bersabda, ya. Naam. Dan dengan itu terhiburlah dan hilanglah perasaan yang apa namanya? sedih barangkali pada diri Sa'ad. Bahkan menjadi ilmu tersendiri. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Nabi mengatakan inna lam naruddahu alaika illa anna hurumun. Tidaklah kami ini menolak hadiahmu. Kami tidak menolak hadiahmu begitu saja. Tidak. Tidaklah kami mengembalikan apa yang engkau berikan kepada kami. Atau menolak pemberian berupa hadiah ini. Tidak lain karena kami ini sedang apa? Ihram. Sungguh ikhwatil kiram. Di sini ada akhlak Nabi yang sangat indah. Di mana beliau tentu sempat melihat adanya kesedihan pada wajah Sa'ab bin Jassamah ketika beliau tidak menerima hadiah. Namun beliau memberikan alasan. Yang dengan alasan itu menjadi legalah ya. Sa'ab bin Jassamah dan mengerti ya, kenapa beliau tidak menerima hadiah. Nah, Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah ya. Eh, sahabat Sa'ab ibn Jassamah ini ya ibu beliau adalah saudari dari Abu Sufyan ibn Harb. Sahabat Abu Sufyan bin Harb ya, adalah Khal, ya, paman dari siapa? Sa'ab ibn Jassama. Sa'ab ibn Jassama ini memiliki ibu dan ibunya adalah saudari dari Abu Sufyan ibn Harb. Nah, dan sahabat Sa'ab ibn Jassamah meninggal di saat kekhilafahan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Bismillah. Baik, kita ambil beberapa faedah dari kisah ini, ikhwan. Banyak faedah yang bisa kita ambil, ya. Di antaranya yang pertama, ya. Kisah ini menjelaskan bahwasanya ya selagi seorang itu dalam keadaan ihram tidak boleh baginya menerima hasil buruan yang sengaja ditangkap untuk orang yang sedang ihram. Nah. Ini tidak bolehnya seorang yang ihram menerima hasil buruan ya. dari hewan-hewan buruan yang ya hewan buruan darat tentunya yang dicari untuk orang yang ikhram, tidak boleh. Dari hadis ini juga ada faedah ikhwan, ya. Taib. E, baiknya akhlak Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam ya. di dalam apa namanya idhalus surur berusaha untuk memasukkan kebahagiaan pada saudaranya dan menghilangkan kesedihan. Nah, dan ini banyak sekali contoh ya kawan. Ketika beliau apa namanya? Nah, beliau pernah mendapatkan hadiah pakaian baju. Bajunya banyak motif. Sehingga beliau pun sholat dan ketika sholat terganggu dengan motif tadi. Maka beliau mengembalikan baju itu Namanya mengembalikan hadiah kan berat ya, kawan. Orang yang di dikembalikan kan bagaimana rasanya. Tapi Nabi Ali Shallallahu Wasallam berpesan, Naam, kembalikan baju ini karena disebutkan alasannya karena mengganggu sholat beliau dan beliau minta gantinya. Jadi bukan karena menolak pemberian orang itu tidak, meminta ganti pakaian yang tidak apa namanya, yang tidak mengganggu, tidak bermotif. Ini Nabi Ali Shallallahu Wasallam selalu berusaha apa namanya eh, menjaga perasaan sahabatnya. Nah, ini kisah yang pertama, ikhwatil kiram, atau di antara tempat yang Nabi singgah di tempat tersebut, beliau singgah di mana tadi? Abwa, sebuah lembah yang berjarak 250 km dari kota Madinah. Nah, perjalanan berlanjut. Ya. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terus bertalbiyah, mengeraskan suara. Ya. Demikian pula para sahabat Nabi Ridwanul Ali Majma'in. Ya. Beliau singgah di Wadi Usfan, singgah pula di Wadi Al-Azraq. Beliau singgah pula di Marruz Zahran, ya, Ini tempat-tempat yang disebutkan beliau singgah. Ya. Bisa dibaca dalam eh, kitab-kitab eh, tarikh atau sirah. Bisa dibaca dalam kitab Bidayah wa Nihayah li Ibni Kethir tentang perjalanan haji beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampailah beliau di suatu daerah, suatu koryah yang bernama serif. Ya. Serif demikian. Sin ra fa Hmm, baik. Beliau singgah di tempat ini. Hmm, Serif namanya, ya. Yaitu sebuah kampung Oryah ya. Yang itu adalah e, asal atau kampungnya istri beliau Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah. Nah, ini sudah ya, hanya sekitar 10 mil dari kota apa? Mekah. Sudah tinggal sebentar lagi masuk Mekah. Ya. Sebuah desa yang namanya Sarif. Hanya 10 mil. 10 mil ya berarti kurang lebih sekitar 15 kilo. Ya. Nah, kalau satu milnya adalah 1,67 kilometer kali 10 sudah 16 kilo kurang lebih ya, dekat. Dan sebentar lagi sampai kemana? Ke Mekah. Beliau singgah di Sarif, ya, bermalam atau singgah di Sarif, sebuah desa yang di situ atau dulu berasal atau umul Mukminin, ya, Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Di antara kejadian yang terjadi di Sarif, ya, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga al imamul Muslim ya. Di Sarif itu Aisyah menangis karena beliau hayub. Nah, beliau datang bulan. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti nanti tidak bisa tawaf. Ya. Nah, kalau begitu tidak bisa sholat lima waktu. Ini yang menyebab, menyebabkan Aisyah apa namanya menangis. Ya. Dan istri beliau yang paling muda kan Aisyah. Nah, Rasul wafat Aisyah masih belasan tahun. Ya. Taib. Jadi Aisyah Rasul wafat Aisyah masih berumur sekitar 19 tahun atau nah. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita dengar kisah Aisyah. Aisyah dia yang bercerita. Kata Aisyah, أم المؤمنين خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حلت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر katabahu Allah ala banati Adam. Faqdi ma al hajj. Ghaira alla tatufi bil baiti. Qalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi bil baqari. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kharajna ya, kami keluar melakukan perjalanan la naro ilal haji yani pada saat haji wada Ya, niatnya haji. Falamma kunna bi Syarifa ketika kita sampai di Syarif. Nah, jadi Aisyah bercerita kejadian di Syarif. Hiltu tiba-tiba saya haid. Saya haid. Dan beliau haidnya terus ini. Sampai di kota Mekah masih haid tanggal 4. Tanggal 5 masih haid. Tanggal 6 masih haid. Tanggal 7, tanggal 8. Nah, dan ada riwayat atau ada keterangan beliau tidaklah berhenti kecuali ketika Arafah nah. atau bisa dilihat dalam apa namanya maraji. Yang jelas Aisyah ya bercerita ketika sampai di Sarif haidtu saya Hayub. Naam, fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, subhanallah ini perjalanan bersama dengan istri-istri beliau. Juga kita bisa melihat bagaimana muamalah beliau sangat baik dengan keluarga beliau, dengan istri beliau. Fis safar, dalam safar. Ya. Beliau punya perhatian kepada istrinya. Ummul Mukminin, dakhala alayya, Rasul pun masuk. Masuk ya, melihat saya. wah anak abdi saya sedang menangis. Nah, ditanya oleh Nabi, ini bentuk perhatian ya kawan. Qala kata Nabi alaihi salatu wasallam malaki Ya Aisyah ada apa? Apa yang terjadi padamu? Anufisti Apakah engkau nifas? Nufisti yang dimaksud adalah apa? Hayub Ya karena eh, nifas juga disebut atau dikatakan untuk orang yang hayub Anufisti Apakah engkau hayub? Nah, Rasul langsung faham Kenapa nangis? Ya. Anufisti Apakah kau hayub? Kultu na'am iya ya Rasulullah Baik. Ada kesedihan pada Aisyah. Kemudian Nabi menghibur. Nabi mengatakan inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam. Hayub itu ya sesuatu yang Allah telah tetapkan, Allah takdirkan itu terjadi untuk putra-putrinya, untuk putri-putrinya Adam. yang seperti itu wanita. Allah takdirkan adanya hayub untuk hikmah yang azimah hikmah yang sangat besar. Ya. Ini sabar, ini sesuatu yang Allah telah tetapkan. Ya. Inna hada amrun katabahu Allah ala banati Adam. Ya. Taib. Sabar ini sesuatu yang Allah takdirkan adapun masalah ibadah haji, na'am kata Nabi fakri ma yakdir haji. Adapun ibadah haji, lakukan semua yang dilakukan ibadah haji. Orang-orang yang haji, lakukan semuanya. Artinya kalau ada orang hayuk, boleh dia melakukan apa? Mabit di Mina pada tanggal 8, kemudian wukuf di Arafah pada tanggal 9, melempar jumroh, semua amalan-amalan ibadah haji boleh dilakukan oleh orang yang hayuk kecuali kata Nabi ghaira alla tatufi bil baiti. Hanya saja tidak boleh bagi orang yang hayuk untuk tawaf mengelilingi apa? Ka'bah. Naam. Nah, Ini juga menjadi ilmu tersendiri ya Subhanallah. Kalau antum lihat Allah takdirkan perjalanan ibadah haji ini luar biasa. Ada orang tua yang ikut, ada kaum wanita yang ikut, ada yang lahir ketika haji lahiran, ada yang hayuk. Ini semuanya menjadi ilmu. Ini semuanya menjadi pelajaran. Ini semuanya menjadi bimbingan ya bagi umat ini. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah ya. Ini diantara tempat yang Nabi Ali Shallallahu Wasallam singgah dalam perjalanan ibadah haji wada. Ya, diantaranya adalah singgahnya beliau di Abwa, ya, kemudian singgahnya beliau di Sarif dan diantara itu juga beliau singgah di beberapa tempat seperti kita sebutkan tadi Wadi Usfan, kemudian juga Marru Zahran, ya, dan yang lain. Nah, dan di setiap beliau apa namanya berhenti, beliau berbicara, beliau berjalan, ada ilmu, ada pelajaran yang diambil oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kaum muslimin ya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.